ini semuanya di'irab dengan harokat qad taqaddamat fi babi alamatil i'rab dan telah lewat rinciannya dalam bab tanda-tanda i'rab Qala kemudian Ibnu ajru mengatakan wa kulluha turfa'u bidhammati wa tunsabu bil fathati wa tukhfadu bil kasrati wa tujzamu bis sukuni dan semua kalimat ini, ya empat kalimat ini dirofa dengan tanda dhammah, dinasab dengan tanda fathah, dijar dengan tanda kasrah, dan dijazm dengan tanda sukun. Qala syarih berkata syarah hadha alladhi dzakarahu huwa al-aslu fi alamatil i'rab. Apa yang disebutkan oleh Ibnu Ajurum ini merupakan hukum asal tanda-tanda i'rab. Ya, hukum asal tanda-tanda i'rab. Hukum asalnya dirofa dengan dhammah, dinasab dengan fathah, di, di, dijar dengan kasrah dan dijazm dengan sukun. Wa huwa ayyakuna ar-raf'u bid-dhammah. Yakni i'rab rafa hukum asalnya dengan dhammah. Kaqaulika seperti ucapanmu qama Zaidun. Zaidun. Di sini dirofa tandanya dhammah. Wan nasbu bil fathati. Dan hukum asal nasab dengan tanda fathah Kakaulika seperti ucapanmu tu Zaidan. Zaidan di sini dinasab dengan tanda fathah. Wal khafdu bil kasrah dan i'rab khafat atau jar hukum asalnya dengan menggunakan kasrah. Kakaulika seperti ucapanmu maror tu bi Zaidin. Zaidin di sini di jar atau di khafat dengan tanda kasrah. Wal jazmu bis sukuni dan i'rab jazm hukum asalnya dengan menggunakan sukun. Kakaulika seperti ucapanmu lam yakum Yakum di sini fi'il mudhari' di jazm. Tanda jazmnya sukun. Qala kemudian Ibnu Ajur mengatakan wa kharaja an dzalika salasatu asya'a dan keluar dari hukum asal ini tiga kalimat. Yakni pensyarah menjelaskan annal ladzi yu'rabu bil harakati al aslu fihi ma taqaddam. Bahwasanya kalimat yang di'rab dengan harokat hukum asalnya apa yang telah lewat. Hukum asalnya ketika rofa dengan dhammah nasab dengan fathah, khafat dengan menggunakan kasrah, jazam dengan menggunakan sukun. Wa kharaja an dzalikal asli thalathatu asya'a. Al-harakatu fiha alamatul i'rabi lakinnaha ala khilafi dzalikal asli. Keluar dari hukum asal ini tiga kalimat di mana harokat merupakan tanda i'rab bagi kalimat tersebut bagi tiga kalimat tersebut namun berbeda dengan hukum asal yang disebutkan tadi. Nah, wakat bayyanaha biqaulih dan Ibnu Ajuru menjelaskan hal ini dengan ucapannya jam'ul mu'annatsis salimu yunsabu bil kasrah. Yang pertama, kalimat yang pertama yang keluar dari hukum asal, jamak muannats salim dinasab dengan tanda kasrah. Hukum asalnya nasab dengan tanda fathah. Namun jamak muannats salim keluar dari hukum asal, dia dinasab dengan menggunakan kasrah. Wal ismul ladzi la yansarifu yukhfadu bil fathati dan isim ghairu munsharif dijar dengan menggunakan fathah. Keluar dari hukum asal. Hukum asalnya jar menggunakan tanda kasrah. Wal fi'lul mudhari'ul mu'tallul akhir yujzamu bihadfi akhirih. Dan fi'l mudhari' yang mu'tal akhir itu dijazm dengan membuang huruf akhirnya. Keluar dari hukum asal. Hukum asalnya jazm dengan tanda membuang Ah, dengan tanda sukun. Ya, hukum asalnya jazam dengan tanda sukun. Qala mithalu nasbi jam'il muannats salimi. Contoh jamak muannats salim yang dinasab. Ra'aitul hindati. Aku melihat wanita-wanita yang bernama Hindun. Fal kasratu fihi alamatun nasbi. Maka kasrah pada kalimat al-hindati sebagai tanda nasab. Wa kana al-aslu an takuna alamatun nasbi fihi al-fathata. Dalam keadaan hukum asalnya tanda nasab menggunakan fathah. Qala wa misalu khafdil ismi alladhi la yansharif. Contoh isim ghairu munsharif yang dijar. Nahwu contohnya marartu bi Ahmada. Aku melewati Ahmad. Fal fathatu fihi alamatul khafdi. Maka fathah pada kalimat Ahmad sebagai tanda jar, tanda khafad. Wa kana al-aslu fihi ay yakuna makhfudan bil kasrah dalam keadaan hukum asalnya dijar dengan kasroh. Namun untuk isim ghairu munsharif itu keluar dari hukum asal. Dia dijar dengan tanda fathah. Wa misalul fi'li yang benar yang sawab itu ada kalimat jazm di sana yang gugur sehingga harusnya ada kalimat jazm wa mithalu jazmi al fi'l al mudhari' al mu'tal al akhir Contoh fi'il mudhari' mu'tal akhir yang dijazm. Lam yakhsha wa lam yaghzu wa lam yarmi. Di sini yakhsha fi'il mudhari' mu'tal akhir diakhiri oleh huruf illah. Namun dikarenakan dia dijazm, huruf illahnya dibuang sebagai tanda jazm baginya. Fa'alamatul jazmi fi hadhihi al-af'ali hadful hurufi min akhiriha. Maka tanda jazm pada fi'il-fi'il ini adalah pembuangan huruf di akhirnya, Yani huruf illah. Wahyal alifu min yakhsha. Ini huruf alif dari kalimat yakhsha. Wal wawu min yaghzu. Huruf wawu dari fi'il yaghzu. Wal ya'u min yarmi. Dan huruf ya dari fi'il yarmi. Naam. Wa kana al-aslu fiha an takuna majzumatan bis sukun. Dan hukum asalnya dijazm dengan sukun. Nah, namun untuk fil mudhari' mu'tal akhir dia dijazm dengan membuang huruf illah yang ada di akhir. قال فهذه المواضع الثلاثة خرجت عن ذلك الأصل المذكور maka tiga kalimat ini keluar dari hukum asal yang telah disebutkan tadi. Nah, ini sesungguhnya sebagai kesimpulan dari bab sebelumnya ya.